Alhamdulillah kita jumpa lagi untuk melanjutkan kajian kitab tentang amalan hati yang pembahasan kita sudah sampai pada bab taubat. Kita sudah menjelaskan tentang makna taubat. Kita juga sudah menjelaskan ayat-ayat tentang taubat hadis, ucapan para sahabat dan para ulama. Kita juga sudah menerangkan beberapa syarat tobat. Kita juga sudah menjelaskan hukum tobat dari dosa-dosa. Dan sekarang kita masuki poin terakhir dari bab tobat ini yaitu tobatnya para nabi dari dosa-dosa. Taubat adalah sebuah kewajiban bagi seluruh makhluk yang mukallaf seluruhnya dari awal sampai akhir. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 73 liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما Allah menyatakan agar Allah mengazab orang-orang munafik baik laki-laki ataupun perempuan dan orang-orang musyrik baik laki-laki ataupun perempuan dan agar Allah menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki ataupun perempuan seluruhnya dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Ayat ini mengisyaratkan seluruh mukminin mukminat wajib melakukan taubat yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk para nabi, para nabi pun melakukan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Adam taubat. Nabi Nuh juga taubat. Dan nabi-nabi lain termasuk nabi akhir zaman, nabi terbaik, nabi termulia yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidaklah Allah menyebut kesalahan seorang nabi pun sebab para nabi juga melakukan beberapa kesalahan. Dan tidaklah Allah menyebut kesalahan seorang nabi pun kecuali pasti disertai penjelasan tentang tobat dan istighfarnya mereka. Seperti Nabiullah Adam alaihissalam bersama istrinya setelah melakukan kesalahan mereka taubat. Allah berfirman dalam Al-A'raf 23, Rabbana qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berkatalah kedua-duanya, yaitu Adam dan Hawa. Ya Allah, Sesungguhnya kami telah zalim kepada diri-diri kami sendiri. Seandainya engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, pasti kami termasuk orang-orang yang rugi. Jadi ayat ini berisi pengakuan Adam dan Hawa bahwa mereka telah zalim kepada diri mereka sendiri sehingga mereka memohon ampunan dan rahmat. Mereka meyakini kalau ampunan itu tidak datang, rahmat itu tidak turun, pasti mereka termasuk orang yang rugi. Tobatnya Adam dan Hawa ini diterima oleh Allah Azza dalam Al-Baqarah 38 Allah berfirman fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim Adam menerima beberapa kalimat dari Allah Azza wa Jalla lalu dia pun taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha penerima taubat dan Maha Rahim itu firman Allah Azza wa Jalla tentang Adam salatu wassalam. Dalam surah Toha 121-123 masih tentang Adam. Allah berfirman wa'asa Adamu rabbahu wa faghawa thumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada'. Adam telah bermaksiat kepada Rabbnya. Fagawa lalu dia pun tersesat. Thumma jtabahu rabbuhu fataba alaih wahada. Kemudian Allah memilihnya. Lalu dia pun tobat kepada Allah. Lalu Allah memberi hidayah kepadanya. Ayat ini mengisyaratkan orang yang taubat Allah akan berikan hidayah, petunjuk kepada orang yang taubat tadi. Tidak hanya Adam, Nabi Nuh juga bertobat istighfar meminta ampunan. Sebagaimana firman Allah dalam Hud ayat 47, Rabbi Inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa ma laysa li bihi ilm wa illam taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari bertanya sesuatu yang aku tidak punya ilmu tentangnya. Kalau engkau tidak mengampuni aku dan tidak merahmati aku, niscaya aku termasuk orang yang rugi. Ini permintaan ampunan Nabi Nuh kepada Allah Azza Juga permintaan rahmatnya. Lihat lagi Al-Khalil Ibrahim alaihi salatu wassalam yang Allah jelaskan dalam surah Ibrahim ayat 41 Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab Ya Allah ampuni aku ampuni juga orang tuaku kedua orang tuaku Padahal kita mengetahui bahwa ayahanda dari Nabi Ibrahim itu tidak mengikuti dakwah Ibrahim. Dia malah tukang membuat patung. Sementara Ibrahim sang anak pemberantas patung-patung yang disembah. Tapi kenapa Nabi Ibrahim mendoakan? Karena saat itu Nabi Ibrahim belum dilarang. Dan karena janji janji Ibrahim untuk mendoakan ampunan bagi ayahnya illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfirunna laka kata Allah kecuali ucapan Ibrahim kepada ayahnya la astaghfirunna laka aku pasti akan memintakan ampunan untukmu kepada Allah Janji Nabi Ibrahim. Karena sudah janji, maka beliau mendoakan, "Rabbana ighfirli wa walidayya wa lil mu'minin wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab." Ya Allah ampuni aku dan orang tuaku dan orang-orang mukmin pada saat ditegakkannya hisab. Setelah ayahnya ternyata tidak bisa diluruskan. Ayahnya ternyata tidak bisa didakwahi, lalu Nabi Ibrahim pun berlepas diri dari hal itu. Juga dalam surat Ash-Shu'ara ayat 82 masih tentang Ibrahim. Walladhi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumaddin. Kata Nabi Ibrahim, dan Allah lah yang paling aku harapkan dia akan mengampuni kesalahan-kesalahanku pada hari kiamat. Jadi Nabi Ibrahim yang bergelar Khalil Rahman, kekasih Allah, juga meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla atas kesalahan yang pernah dilakukannya. Termasuk juga Nabiullah Musa dalam surah Al-Qasas ayat 16 Allah berfirman Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli faghfaralah innahu wal ghafur rahim berkata Musa ya Allah sesungguhnya aku telah zalim kepada diriku sendiri maka ampuni aku Lalu Allah pun mengampuninya karena sungguhnya dia maha pengampun dan maha penyayang. Juga dalam Al-A'raf 143 Allah berfirman falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ketika Nabi Musa siuman sadar setelah pingsan. Ketika Nabi Musa meminta agar Allah memperlihatkan dirinya, agar Nabi Musa melihat Allah. Kata Allah, coba lihat tuh gunung itu. Kalau gunung itu masih tetap berdiri pada tempatnya, engkau bisa melihat aku. Apa yang terjadi? Gunung itu hancur berkeping-keping, menimbulkan ledakan guncangan yang dahsyat Sampai Nabi Musa pingsan karenanya. Yang menunjukkan selama di dunia Nabi Musa atau siapapun tidak bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Oh, karena Allah hanya bisa terlihat di mana? Di akhirat. Itu pun di surga. Sebagaimana firman Allah dalam beberapa ayat, wujuhu yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari kiamat nanti ada wajah-wajah yang sumringah, yang cerah, yang bercahaya. Karena mereka bisa melihat kepada wajah Allah. Dalam surah Al-Mutaffifin Allah menyatakan kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Kata Allah sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka itu orang-orang kafir pada hari kiamat nanti terhalang tidak bisa melihat Allah. Itu orang kafir. Berkata lima Syafi'i rahimahullah, ayat ini menegaskan kalau orang-orang kafir di akhirat tidak bisa melihat Allah, maka ini menjadi dalil bahwa orang-orang mukmin di akhirat bisa melihat Allah. Sebagaimana yang juga dijelaskan dalam surah Al-Qiyamah tadi, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dan ini sudah menjadi keyakinan seluruh ulama ahlus sunnah wal jamaah bahwa Allah tidak mungkin terlihat di dunia, tapi Allah nanti akan terlihat di akhirat. Dan melihat Allah adalah puncak kebahagiaan para ahli surga lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan ketika di alam dunia, ada balasan kebaikan berupa surga, waziyadah dan ada nikmat tambahan. Kata Nabi SAW yang dimaksud nikmat tambahan dalam ayat ini adalah an-nadharu ila wajhillahil karim. Bisa melihat kepada wajah Allah yang sangat mulia. Itu nanti di akhirat. Dijelaskan dalam banyak ayat dan lebih banyak lagi dijelaskan dalam hadis. Adapun di dunia sekali bernabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak bisa melihat Allah. Maka ketika Nabi Musa ingin melihat Allah, Kata Allah, coba kamu perhatikan gunung itu. Kalau gunung itu masih tetap berada di tempatnya, kamu bisa melihat aku. Ternyata gunung itu hancur. Dan Nabiullah Musa pingsan karenanya. Lalu Allah mengatakan falamma afaqa ketika Nabi Musa sadar, siuman dari pingsannya, qal dia berkata subhanaka maha suci engkau ya Allah tubtu ilaika aku bertobat kepadamu wa ana awwalul mu'minin dan aku adalah orang yang pertama kali beriman Nabi Musa alaihi salatu wassalam pun bertobat kepada Allah azza wajalla Lihat juga Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah Sad ayat 24 sampai 25 fastaghfara rabbah wa kharra raqian wa anab faghafarna lahu dhalik wa inna lahu indana zulfa wa husna ma'ab lalu Nabi Daud pun beristighfar kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah lalu tersungkur ruku dan bertaubat. Maka kami ampuni dia. Kami berikan ampunan kepada dia karena hal itu. Dan sesungguhnya dia memiliki kedudukan yang dekat di samping kami dan memperoleh sebaik-baik tempat kembali. Dalam ayat ini pun Nabi Daud beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wasalam yang Allah Allah diterangkan dalam surah Sad ayat 35. Berkata Sulaiman Rabbig firli wa habli mulkan La yambagi li ahadin min ba'di Innaka antal wahhab. Ya Allah ampuni aku dan berikan kepadaku kekuasaan atau kerajaan yang tidak engkau berikan kepada seorang pun setelah aku. Sesungguhnya engkaulah maha pemberi. Sebelum meminta, Nabi Sulaiman mendahului permintaannya dengan tobat dan minta ampun kepada Allah. Ya Allah ampuni aku dan berikan kepadaku kekuasaan yang tidak akan engkau berikan lagi kepada seorang pun setelah aku karena sungguhnya engkau maha pemberi. Dalam ayat ini pun Nabiullah Sulaiman meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi termulia Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam oleh Allah diperintahkan untuk istighfar diperintahkan untuk meminta ampunan untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang-orang mukmin seluruhnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ghafir ayat 55 atau surah Al-Mu'min ayat 55. Nama lain surah Ghafir. Berfirman Allah, "Fasbir Inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambik. Bersabarlah kamu hai Muhammad. Karena sungguhnya janji Allah itu pasti benar dan minta ampunlah kamu atas dosa-dosamu. Pelajaran yang berharga dari ayat ini Allah Azza wa Jalla pertama menyuruh sabar kepada Nabi alaihi salatu wassalam di saat Gangguan, godaan, ujian begitu dahsyat teralami oleh beliau. Disuruh sabar, pertama. Kedua, yakin tentang kebenaran janji Allah bahwa Allah akan menolong beliau di dalam perjuangannya menegakkan dakwah Islamiyah. Yang ketiga, sambil bersabar, sambil menunggu turunnya pertolongan Allah Nabi alaih salatu wassalam diperintahkan untuk banyak-banyak istighfar atas dosanya. Kata Allah bersabarlah engkau. Karena sungguhnya janji Allah itu pasti benar dan minta ampunlah kamu atas dosa-dosamu. Nabi selesai menerapkan ini. Sabar, yakin janji Allah benar, dan banyak beristighfar di tengah-tengah penantian turunnya pertolongan Allah Azza wa Jalla. Banyak beristighfar minta ampun atas dosa-dosa. Ini yang memperlancar turunnya pertolongan Allah di saat godaan dahsyat begitu datang bergelombang dalam kehidupan kita. Maka ikhwan azanillahu wa iyyakum di saat kita didera, didera, didera dengan berbagai macam ujian, cobaan dan penderitaan. Pertama wajib sabar. Kedua wajib meyakini benarnya janji Allah bahwa Allah akan melepaskan kita dari kesulitan ini. Yang ketiga di dalam penantian tersebut perbanyaklah istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ujian godaan mungkin saja azab penderitaan, kanyeri, kaperih, mungkin saja adab atas dosa-dosa kita yang apabila kita beristighfar minta ampun tobat dari dosa itu terhapus dengan istighfar dengan tobat maka terhentilah azab dari Allah kepada kita tersebut. Jadi minimal lakukan tiga hal ketika kita mengalami penderitaan, mengalami cobaan, mengalami musibah, mengalami hal yang tidak mengenakan bagi diri kita, pertama sabar, kedua yakin akan kebenaran janji Allah dan yang ketiga memperbanyak istighfar. Bukan memperbanyak tangisan, memperbanyak produksi air mata di tengah penderitaan itu bukan memperbanyak keluhan, gerutuan dan yang sejenisnya tapi perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat berisi perintah Allah kepada nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Lihat lagi dalam Al-Qur'an surah Muhammad ayat yang ke-19 Allah Azza wa Jalla berfirman fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah bahwa la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali Allah wastaghfir li dhambik. dan minta ampunlah kamu atas dosa-dosamu. Ini perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW memadukan antara kalimat tauhid dengan istighfar. Kata Allah, ya, Ketahuilah tentang la ilaha illallah Lalu minta ampunlah kamu atas dosa-dosamu dan dosa orang-orang mukminin dan mukminat. Makanya Al-Imam Ibn katsir rahimahullahu ta'ala Ketika menafsirkan sebuah ayat tentang ciri-ciri orang yang bertakwa dalam surah Ali Imran, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun orang bertakwa itu adalah orang yang apabila mereka ya melakukan perbuatan fahisyah walladzina idza fa'alu fahisyatan fahisyah itu perbuatan keji dan itu dosa besar ini orang bertakwa Orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah berdosa. Tidak ada orang yang tidak pernah berdosa. Tapi orang bertakwa adalah orang yang ketika dia terjerumus ke dalam fahisyah, dosa besar. Au zalamu anfusahum atau zalim kepada diri sendiri, ini juga dosa besar, ya. Zakarullah, mereka ingat kepada Allah Azza wa Jalla, fastaghfaru lidhunubihim, lalu mereka meminta ampun atas dosa-dosa mereka. Wa yaghfiru dzunuba illallah. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah, ya. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak terus-menerus di dalam dosanya padahal mereka tahu bahwa itu dosa. Imam Ibnu Katsir menukil sebuah riwayat Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam bersabda qala iblis berkata iblis ahlaktun nas bidzunub. Aku akan binasakan manusia dengan dosa-dosa. Digoda agar manusia itu banyak berdosa dengan dosa itu akan akan binasa dia. Terkena azab. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Tapi saya Manusia menghancurkan upayaku dengan ucapan la ilaha illallah dan istighfar. Dipadukan antara la ilaha illallah dan istighfar sebagaimana firman Allah fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li Padukan tauhid dengan istighfar, tauhid dengan taubat. Maka hancur upaya yang dilakukan oleh setan dalam menggoda manusia. Sudah capek-capek dia menggoda manusia dan manusia itu tergoda, terjerumus ke dalam dosa. Eh dia mengucapkan la ilaha illallah dan istighfar sehingga apa yang terjadi terhapus dosa-dosanya. Capek gawe, barijeng Teka pakai. Sudah capek berbuat tapi nggak ada hasilnya. Karena setelah orang yang digodanya terjerumus ke dalam dosa dan kemaksiatan, maka dia mengucapkan la ilaha illallah dan istighfar yang kemudian terhapuslah dosa-dosanya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengetahui, memahami, mempelajari, mendalami la ilaha illallah lalu istighfar atas dosa-dosanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diperintahkan untuk beristighfar. Coba lihat lagi Al-Qur'an surah An-Nasr ayat yang ketiga ketika Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya menaklukkan kota Mekah. Dalam peristiwa apa? Futuh Mekah. Datang pertolongan Allah Azza wa Jalla. Idza jaa nasrullah hi idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila datang kepadamu pertolongan Allah dan engkau melihat manusia itu berbondong-bondong masuk Islam. Jadi mengalami kejayaan, keunggulan di dunia, apa yang harus dilakukan? Tidak diperintahkan untuk bereforia dengan kemenangannya, ya. Tapi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bertasbihlah engkau dengan memuji Rabbmu dan beristighfar. Tunjukkan ketawaduan. Tunjukkan kerendahan hati. Di tengah kejayaan tidak menunjukkan arogansi. Tidak bereforia dengan kemenangan. Allah Azza wa Jalla memerintahkan tasbih, tahmid, istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Maka sejak saat itu Nabi Alaihissalam mengaplikasikan tiga hal ini tasbih, tahmid dan istighfar di dalam sholatnya dalam sujud dengan mengatakan subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma gfirli. Itu dalam ruku atau dalam sujud yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi Nabi pun ya beristighfar. Nabi pun ia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah istighfar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dipenuhi oleh Allah, dikabulkan dan diampuni? Ia tidak sekedar yang lalu, yang sedang, bahkan dosa dan kesalahan yang akan datang pun oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan jaminan ampunan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Fath Ayat yang kedua, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Allah hendak mengampuni dosa-dosa kamu yang dulu juga dosa-dosamu yang akan datang. Dosanya belum belum dilakukan. Jaminan ampunan sudah diberikan. Dan orang yang memiliki jaminan seperti ini hanya dua jenis. Pertama Nabi Muhammad SAW sendiri, yang kedua para pahlawan badar. Sampai Allah berfirman, I'malu masyi'tum, faqad ghafartu lakum. Silakan kalian lakukan apa saja yang kalian kehendaki, aku sudah ampuni dosa-dosa kalian. Hanya dua, Nabi SAW dan para pahlawan badar. Adapun selain itu, tidak ada yang memperoleh jaminan ampunan untuk dosa yang akan datang. Sehingga hadis yang menyatakan siapa orang yang melakukan saum Arafah atau saum Ashura. Saum Ashura itu saum apa? 10 Muharram. Saumu yaumi Ashura, saum pada hari Ashura tanggal 10 Muharram itu menghapus dosa setahun yang lalu. Adapun saumu yaumi Arafah menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dua tahun berarti kan Setahun yang lalu dihapus. Lumayan. Bukan lumayan lagi itu. Ya anugerah yang luar biasa besar. Dan setahun yang akan datang, apakah maknanya kita bebas melakukan dosa setahun yang akan datang setelah kita melakukan saum arafah? Siapa yang memahami demikian berarti dia bukan salah faham. Tapi apa? gagal faham lebih parah lagi. Karena bukan itu maksudnya. Kamu dosa loh, itu mata jelalatan, orang mandili diintip. Apa jawabnya? Ya, saya tahu dosa, tapi kemarin saya sudah saum Arafah tuh. Setahun yang akan datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dinyatakan apa? Diampuni dosa-dosanya. Itu gagal faham. Pertama, yang dimaksud saum Arafah itu akan mengampuni setahun yang akan datang adalah saum Arafah yang makbul. Saum yang diterima. Tanda saum itu diterima, saum itu hak pasti-pasti akan menahan pelakunya dari dosa dan maksiat. Tapi kalau setelah saum kemudian lang langsung berbuat dosa, dosanya itu menunjukkan saumnya tadi itu diapa? Ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Seluruh ibadah yang diterima wajib melahirkan buah. Apa buahnya? Salah satu buahnya itu adalah orangnya itu mengerem diri dari maksiat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Salat yang bagaimana? Salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Adapun orang yang ya setelah salat kemudian dia berbuat maksiat, maksiat yang dilakukannya menunjukkan salatnya tadi itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Mungkin karena tidak ikhlas, mungkin karena tidak khusyuk, Mungkin karena tidak mutaba'ah atau karena alasan-alasan lain yang menyebabkan salatnya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla sehingga tidak berbuah. Seusai salat dia ya maksiat. ST MJ salat terus maksiat jalan. Saum juga begitu, ya. Haji juga begitu, umrah juga begitu. Ngaji juga begitu. Kalau seusai ngaji kemudian berbuat maksiat dan ngaji sebuah amal soleh yang agung. Yang kata Imam Ahmad, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu tidak ada bandingannya loh. Tapi liman sahhatin niat. Bagi orang yang benar tuh niat ketika ngajinya. Keterangan lainnya menyatakan bagi orang yang benar selama ngajinya. Benar selama ngajinya, selama ngajinya itu minimal tidak ngobrol kayak akhwat gitu ya. Minimalnya begitu tuh. Tapi kalau niatnya ngajinya salah, selama ngajinya juga malah menjadi gangguan bagi orang lain, ya. Selama ngajinya umpamanya ngobrol, bicara, bahkan nerima telepon, lagi ngaji, <clears throat> vibrasi kalau ringtone-nya dimatikan sebab takut diomelin sama ustadznya. Tapi vibrasinya dihidupkan. Rr, rr, getek. Ah, uh, telepon diangkat. Halo. Kedengaran sama ustadznya. Maka sangat besar kemungkinan ngajinya tak berbuah. Rajin ngaji tahunan tapi akhlaknya tetap pika sebelin menyebalkan, Judas jutek, tidak mau kenal dengan sesama pengajian saja enggak, ya, apalagi kepada orang lain dan seterusnya. Itu karena apa? Karena ada kesalahan, baik dalam hal niat atau selama mengajinya atau hal-hal lainnya. Nah, itu berbuah. Oleh karena itu berkata Syaikhul Thaimin rahimahullah ketika menerangkan tentang saum hari Arafah yang menghapus setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Apakah maknanya ini jaminan bahwa orang itu setahun yang akan datang semua dosa-dosanya baik besar ataupun kecil akan diampuni oleh Allah? Beliau bilang tidak. Ini jelas dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin atau juga di, diulang di dalam uh, eh, Fathudil Jal wa Ikram Syarah Buruhul Maram ketika membahas tentang saum hari Arafah beliau menyatakan bahwa itu berarti saum Arafah adalah amalan pengundang turunnya hidayah sehingga dengan hidayah itu setahun ke depan kalau dia berdosa, dia dianugerahi hidayah taubat. Dia dianugerahi hidayah untuk memperbanyak kebaikan. Karena kebaikan bisa menghapus dosa. Dia dianugerahi sifat sabar ketika menghadapi berbagai macam musibah. Karena musibah adalah penghapus dosa dia dianugerahi hidayah untuk banyak infak dan sodakoh karena inna sodakoh ya tutfi'u ghadabar rahman bahwa sodakoh itu bisa meredakan memadamkan kemurkaan Allah azza wajalla yang maha rahman nah Allah akan beri hidayah kepada orang itu untuk melakukan perkara-perkara penghapus dosa di setahun yang akan datang itu makna dari bahwa saum Arafah menghapus tahun yang akan datang selain setahun yang sudah berlalu. Nah, jadi ayat-ayat tadi menjelaskan bahwa Nabi saw pun diperintahkan untuk istighfar. Dan perintah Allah ini diamalkan secara sempurna oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau memperbanyak istighfar dalam sehari lebih dari 70 kali, kadang sampai mencapai 100 kali sebagaimana diterangkan dalam banyak hadis, di antaranya hadis dalam kitab Sahih Bukhari. Nabi Ali Shallallahu Wasallam bersabda, Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi akthar min sab'ina marrah. Demi Allah sesungguhnya aku benar-benar beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam satu hari lebih dari 70 kali. Lebih. Kadang-kadang mencapai 100 100 kali sebagaimana Nabi SAW menyatakan wa inni la astaghfirullah fil yaumi akthar min mi'ah marah aku ini dalam sehari beristighfar kepada Allah lebih dari seratus kali sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an dikatakan anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sujudih Allahumma ighfirli dzambi kullahu ya diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ini hadis bagus untuk diapa? Dihafalkan. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dan baca dalam sujud. Nabi SAW berdoa Allahumma gfirli dhambi. Ya Allah ampuni bagiku dosa-dosaku kullahu seluruhnya. Diqahu wa baik yang rinci, yang tafsil ataupun yang global. Sebagian ulama diqahu wa jillahu maknanya baik dosa kecil ataupun dosa besar. Sebagian lagi menafsirkan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Sebagian lagi menyatakan baik yang dilakukan secara uh, apa namanya uh, subhat ataupun syahwat. Kalau subhat karena kebodohan, kalau syahwat karena hawa nafsu. Tahu itu dosa, tahu itu salah, tahu itu maksiat, tapi sengaja di dilakukan karena apa? Karena hawa nafsu itu syahwat. Baik karena subhat atau karena syahwat wa awwalahu wa akhirahu baik yang awal ataupun yang akhir wa alaniyatahu wa sirrahu baik yang aku lakukan secara terang-terangan ataupun yang sembunyi-sembunyi hadis tersebut ya diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim kitab Shalah bab tentang masalah istighfar atau permintaan ampun dan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyatakan diqqahu wa jillahu ay saghirahu wa kabirahu. Yang dimaksud diqqahu wa jillahu adalah baik yang kecil ataupun yang besar. Ini bagus untuk kita baca di dalam sujud kita. Allahumma gfirli dhambi kullahu diqqahu wa jillahu ya wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Dan nas-nas tentang hal tersebut, tentang istighfarnya para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW. Baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis yang sahih, itu sangat banyak. Kita dulu pernah menjelaskan apakah memang Nabi Muhammad SAW pernah berdosa, dijelaskan, ya Lalu dikutip beberapa ayat dan hadis-hadis yang sahih tentang dosa yang dilakukan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam yang kemudian dianugerahi hidayah tobat, lalu tobat dan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, timbul pertanyaan, kan apanan Nabi teh maksum? Apa makna maksum? terjaga, terpelihara. Dari apa? Dari kesalahan? Iya, tapi dari kesalahan dalam hal menyampaikan wahyu. Adapun kesalahan-kesalahan pribadi yang tidak merusak penyampaian wahyu atau ajaran agama kepada umat, ya, ya itu dilakukan. Pernah nggak Nabi Sallallahu ditegur oleh Allah? Ketika sedang mendakwahi tokoh-tokoh kafir, datang orang buta bertanya tentang sesuatu, malah apa? Berpaling dan sembrut, lalu ditegur oleh Allah pernah. Ada suratnya, surah apa? Abasa, abasa, watawalla anja'ahul a'ma, wa ma yudrika la'allahu yazzakau yadzakaru fatanfa'u dzikra. Kata Allah abasa wa tawala, dia cemberut dan berpaling. Siapa yang dimaksud dia di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anja'ahul ama ketika datang kepadanya seorang yang buta. Ya. Tapi tidak seluruh kaum muslimin sepakat bahwa Nabi dan para Nabi yang lain pernah berdosa. Berkata Mu'tazilah dan yang lain-lain, para Nabi itu maksum. Dia tidak perlu taubat dari dosa-dosanya. Mereka tidak memiliki hujah dari kitab dan sunnah. Bahkan Al-Quran dan As-Sunnah menunjukkan taubatnya mereka dari dosa-dosa mereka sebagaimana yang sudah dijelaskan pada ayat-ayat yang tadi kita kemukakan. Berkata Syekhul Islam, وقد اتفق سلف الأمة وأئمتهم ومن اتبعهم على ما أخبر الله به في كتابه وما ثبت عن رسوله من توبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الذنوب التي تابوا منها وهذه التوبة رفع الله بها درجاتهم فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وعصمتهم هي من أن يقروا من أن يقروا على الذنوب والخطأ من غير توبة Fa'im fa'inna man siwal anbiya yajuzu alaihi dzamb wal khata' min ghairi taubah fal anbiya'u alaihi salatu wassalam yastadrikuhumullah fayatubu alaihim wa yubayyinu lahum. Para ulama salaf dari umat ini beserta imam-imam mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka telah sepakat tentang apa yang diinformasikan oleh Allah dalam kitabnya dan apa yang ditetapkan berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang taubatnya para nabi alaihi wassalatu dari dosa-dosa yang sudah ditobatinya. Taubat ini menyebabkan Allah mengangkat derajat mereka. Dan Allah mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang bersuci. Adapun kemaksuman para nabi adalah maksum dari terus menerus di dalam dosa dan kesalahan tanpa tobat. Para nabi setelah melakukan kesalahan tidak ngeyel di atas kesalahan mereka. Tapi tobat langsung. Adapun selain para nabi sangat mungkin mereka itu melakukan dosa terus dan tidak tobat. Sedangkan para nabi dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla lalu mereka tobat dan Allah menerima tobat mereka dan hal ini dijelaskan oleh Allah kepada kita semua dalam Al-Qur'an juga ditegaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu, walif berkata, aku berkata, وقد أوردنا الأدلة من الكتاب والسنة التي تدل على توبة الأنبياء واستغفارهم من الذنوب فمن أنكر ذلك فقد حرف نصوص الكتاب والسنة عن مواضيها والله تعالى أعلم Kami telah kutipkan dalil-dalil dari kitab dan sunnah yang menunjukkan taubatnya para nabi dan istighfarnya mereka dari dosa. Siapa yang mengingkari hal ini berarti dia telah memalingkan nas-nas Alkitab dan sunnah dari makna yang sebenarnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Inilah penjelasan tentang tobatnya para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Selesai sudah bab taubat. Kita tinggal lanjut ke bab selanjutnya itu bab sabar. Kita mulai dari ta'rif atau definisi sabar. Apakah sabar itu? Sabar adalah Kamis depan kita jelaskan. Pasra ramena. <laughs> Kita cukupkan untuk sore hari ini sampai di sini saja dahulu dan sisa waktu yang ada sekarang kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan persilakan untuk ditanyakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bagaimana persiapan suami ketika istri akan melahirkan? Siapkan uang. Siapkan waktu. Siapkan kendaraan. Kontak dokter yang akan menangani kelahiran atau bidan, ya. Standby, jadilah suami siaga. Siap antar jaga. Tinggalkan dahulu seluruh kepentingan lain. Fokus memperhatikan istri yang mau melahirkan anaknya. Berdoa agar Allah melancarkan ikhtiar dan bersikap baiklah ke istri, manjakan istri. Dia sedang stres, dia sedang nervous, gugup, panik, bingung, ya. Mengalami sedikit goncangan secara psikis karena dia mau mengalami sebuah peristiwa yang dia sangat-sangat beranggapan mungkin itulah saat kematiannya. Penderitaan yang apabila dilakukan atau dialami oleh laki-laki belum tentu laki-laki mampu menanggungnya. Tapi wanita bisa dan tegar dalam menghadapinya ya begitu nyamankan anunya perasaannya beri support ya beri kekuatan semangat beri optimisme beri dukungan apapun sebutannya sayang darling babe atau my love atau yang sejenisnya jangan khawatir. Kita sambut dan siap bersama-sama ya menanti kedatangan hasil buah cinta kita. Saya tidak akan meninggalkanmu sedetik pun. Saya akan selalu berada di samping. Jadi ketika kontraksi itu kan sakitnya nggak ketahankan itu sampai tipe-tipe perekat gitu. Kasih tangannya. Tangan suami kasih. Sok muntang naon muntang berpegangan kepada tangan saya sampai nyocok nyiwit oge kok baik agar apa agar si istri itu merasakan kenyamanan kita berada di sampingnya saat perjuangan antara hidup dan mati. Beri support, beri support, beri support. Siapkan tisu ini keringatan. Siapkan hiburan kalau dia mengeluh Oh gening sakit ini. Tenang, sakitnya ini jihad bagimu. Merdeka gitu ya. Tenang. Semua dosa-dosamu itu luntur berguguran sekarang ini. Coba sebentar lagi anak kita lihat. Hayo terus-terus ngehejen Naon ngehejen teh? Iya ngadan. Tapi jangan terus-terusan diforsir ngahejen sebelum kontraksi. Karena nanti pas belum saatnya ngehejen terus pas saatnya keluar sudah hilang tenaga nggak ada <laughs> tenaga lagi untuk ngehejen Instru ikuti instruksi dokter atau bidan jangan dulu ngehejen sebelum puncaknya kontraksi pas nanti kata kata bidan atau kata dokter ayo ngehejen sekarang baru ngehejen saat itu sekuat tenaga ya dikerahkan semuanya Pas brol keluar tos leles, tapi alhamdulillah sudah keluar. Setelah kedengaran oa oa oa, baru dunia yang tadinya gelap terasa terang benderang. Dunia yang tadinya lebih sempit daripada daun kelor, sekarang seolah-olah dunia ini tak berbatas. Dunia yang selama ini merasa kita tidak menginjak dan tidak menjadi bagian di dalamnya, sekarang sebaliknya dunia ini milik dia sendiri. Suaminya dilupakan. Itu yang harus dipersiapkan oleh seorang suami. Jangan cari alasan untuk meninggalkan. Saya nanti ada daurah seminggu ya. <laughs> Stres itu istrinya. Nabi sangat menganjurkan kita untuk banyak berzikir kepada Allah, terutama zikir pagi dan petang. Dalam zikir pagi ada seratus kali dan dalam zikir petang ada seratus kali. Nabi berzikir sehari tujuh puluh sampai seratus kali. Bagaimana hukum dan penjelasannya ini? Apa kita tidak melampaui Nabi? Ya tidak. Nabi kan lebih dari seratus kali itu, seratus kali itu istighfarnya saja. Istighfarnya saja, belum yang lain-lainnya dan lebih daripada itu ya. Kalau itu Nabi mengajarkan demikian, kalau kita amalkan bukan melebihi tapi mengikuti. Aku? Halo, Assalamualaikum Ustaz. Ya Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, silakan. E, ada pertanyaan dari Ibu Hamba Allah di Bandung. Apakah doa tobat Eh, dari para nabi bisa dipakai oleh kita dalam e, ketika kita bersujud Ustaz. Sedang sujud di dalam sholat. Betul. Iya, barakallahu fiik. Ibu hamba Allah di di Bandung ya. Ya, doa para nabi bagus untuk kita baca. Kalau doa-doanya dari hadis, silakan baca di dalam sujud. Seperti tadi Allahumma gfirli dzambi kullahu diqqahu wa jillahu وأوله وآخره wa وسره atau ada lagi Abu Bakar pernah datang kepada Nabi saw. Alaihi Wasallam lalu berkata ya Rasulullah alimni duaan ad'u bihi fi solati ya Rasulullah ajarkan kepadaku satu doa yang aku akan baca dalam solatku lalu Nabi saw. Alaihi Wasallam mengajarkan kul Ah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafur rahim. Hadis itu sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini yang diajarkan oleh Nabi kepada Abu Bakar. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullah, kapan doa ini dibaca? Yang jelas di dalam sholat dalam sholat itu ketika sujud, ruku atau apa. Sebagian ulama seperti Imam Ibnu Hajar, Imam An-Nawawi memasukkan doa ini sebagai doa yang dibaca dalam tasyahud akhir. Makanya hadis ini dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram dalam bab doa tasyahud akhir. Tapi Syekh al menyatakan lebih bagus doain dibaca di dalam sujud. Karena hadis tadi tidak membatasi Abu Bakar hanya menyatakan ajarkan kepadaku satu doa yang aku akan baca di dalam solatku. Dan momen terbaik untuk berdoa dalam solat adalah ketika apa? Sujud. Baca di dalam sujud. Allahumma gfirli dunubi wa jahli wa israfi. Gitu ya. Ya Allah, ampuni aku dosa-dosaku, kebodohanku, dan wa isrofi. Israfi itu apa? Berlebih-lebihan. Wa ma anta alamu bihi Dan kesalahan-kesalahan yang engkau lebih tahu daripada aku tentang kesalahan itu. Ya, itu diajarkan juga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan dibaca. Kalau itu dari hadis. Bagaimana kalau itu dari ayat? Apakah boleh membaca doa yang diambil dari ayat di dalam sujud? Ya, ini sudah kita sering jelaskan. Boleh dengan dua syarat. Syaratnya apa? Pertama, niatnya niat berdoa dan bukan niat membaca Al-Quran. Syarat yang kedua, langsung membaca lafad doanya tidak dari awal ayat seperti tadi Al-Qur'an surah Al-Baqarah eh, surah Al-Araf ayat 23 qala berkata Adam dan Hawa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana nah qolanya jangan dibaca kalau kolanya dibaca berarti kita membaca ayat karena ayat itu keseluruhan dari awal kita baca Bukan membaca doa, tapi membaca ayat. Kolaknya nggak perlu kita baca langsung zalamna rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir wa tarhamna lanakunanna min khasirin. Ada juga doa sapu jagat, disebut sapu jagat. Apa isinya? Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dalam surah Al-Baqarah tersebut sebelum Rabbana atina ada apa? wa minan nasi may yaqulu wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasan nah wa minhum may yaqulunya jangan dibaca langsung membaca rabbana atina fid dunya hasana. jadi itulah dua syarat yang membolehkan kita membaca doa dalam sujud ya dari Al-Qur'an diambil dari Al-Qur'an pertama diniatkan berdoa dan bukan niat membaca Al-Quran. Yang kedua, langsung ambil lafaz doanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Saya mau tanya keutamaan saum Arafah begitu besar kalau misalnya masih ada hutang saum Ramadan, gimana? Hutang Ramadan berapa tahun ke belakang yang terlupa karena tidak tahu kewajiban bayar. Oh, pinjam yang hutangnya seneng bayarnya Enggak mau. Membayar hutang saum wajib. Tapi waktunya bebas kapan saja. Adapun saum Arafah hukumnya apa? Sunnah tapi waktunya hanya sehari tertentu, nggak bisa dibesokkan atau sehari sebelumnya, ya. Boleh nggak pas saum Arafah kita menunda dulu qadha? Boleh. Saum Arafah dulu. Qadanya besoknya dibolehkan, ya. Jadi tidaklah terlarang mendahulukan saum sunat daripada qada Ramadan berdasarkan banyak nas yang ada. Di antaranya para istri Nabi alaihi sallallahu wasallam mereka tidak sempat untuk mengqada saum kecuali bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu sebulan sebelum Ramadan. Apakah selama ini mereka tidak saum Senin Kamis? Ya, saum pasti juga. Tidak saum Asyura, tidak saum Arafah, saum Arafah, saum Asyura. Mereka orang yang paling rakus terhadap ibadah dan kebaikan. Tapi mereka akhirkan qadha Ramadan sampai Sya'ban yang menjadi dalil dibolehkannya mengakhirkan qadha sampai Sya'ban. Wallahu a'lam. Saya mau minta penjelasan tentang yang kemarin sempat terputus di minggu kedua hari Kamis. Yang mana ini? Oh, ini ada tulisan Arab. Resep apa ini? Oh, Hasanatul Abrar wal Muqarrabin fil kitab Ihya Ulumuddin. Itu sudah dijelaskan belum? Perasaan mas sudahnya. Ada kalimat hasanatul abrar sayyatul muqarrabin. Kalau ini diterjemahkan tanpa penjelasan orang bingung. Hasanatul abrar sayyatul muqarrabin. Kebaikan al-abrar, al-abrar itu orang-orang yang baik. Hasanatul abrar, kebaikan orang-orang yang baik. sayyatul muqarrabin adalah keburukan al-muqarrabin. Apa maknanya? Kalau hanya terjemahkan begitu orang bingung ya. Kebaikan orang-orang baik adalah keburukan atau kejelekan al-muqarrabin. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa Kaum muslimin dibagi tiga golongan. Masih ingat? Pertama apa? Zalimun li nafsi, orang-orang yang zalim kepada diri sendiri merekalah yang tunggul dirurut, catang dirumpak. Ya. Perintah-perintah diabaikan, yang dilarang dilanggar. Tapi dia muslim. Itu zalimun li nafsi. Kedua, Ashabul yamin dan inilah yang disebut dengan al-muqtasid atau al-abrar. Kedua adalah al-muqtasid. Orang yang simpel. Orang yang simpel itu adalah orang yang hanya melaksanakan kewajiban. Tapi yang sunnah ditinggalkan. Hanya meninggalkan yang haram. Tapi yang makruh kadang dikerjakan. Ya, Inilah labror. Inilah orang-orang yang baik. Ya, Yang terbaik adalah al-muqarrabin was sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun muqarrabun ma fardu kalaku sunnah kalampah yang fardu dilakukan yang sunnah dilaksanakan yang haram dijauhi yang makruh pun ditinggalkan ini al-muqarrabun ini was-sabiqun bil khairat ya ini tiga golongan manusia nah kita tinggalkan yang zalim kepada diri sendiri. Sekarang kita sorot al-muqarrabun dengan al-abrar. Al-abrar mereka mencukupkan diri dengan yang wajib dan meninggalkan yang sunnah. Jadi ketika mereka melakukan hal-hal yang wajib-wajib itu sebuah kebaikan bagi mereka untuk level mereka. Tapi untuk level al-abror itu adalah kesalahan. Orang yang sering kali memelihara amalan-amalan sunnah. Jangankan rawatib. Tahajud pun gak pernah lewat. Ya. Jangankan umpamanya yang sekali-kali setahun seperti saum arafah, saum asyura, ya, yang setiap pekan dua kali pun dilakukan, yaitu Senin Kamis bahkan Daud. Jangankan membaca Al-Quran, Al-Quran itu minimal sejuz, satu hari, odoj. One day, one juz, odoj ya. Nah umpamanya ya, selalu dalam sebulan tamat, dalam sebulan tamat. Pas suatu saat dia meninggalkan tahajud, meninggalkan saum Senin Kamis, meninggalkan baca kan ada perasaan, aduh saya salah oleh karena itu kalau seorang mukarrabun meninggalkan yang sunnah hanya sebatas yang wajib saja, maka itu dianggap sebagai sebuah kesalahan untuk level al mukarrabun Inilah yang dimaksud dengan hasanatul abrar sayyatul mukarrabin. Wallahu alam. Ini ringkasnya demikian ya. Jika kita membicarakan seseorang kepada orang lain, sementara yang kita bicarakan itu benar adanya, ini disebut gibah. Jika kita membicarakan seseorang kepada orang lain, sementara yang kita bicarakan itu tidak benar adanya, ini disebut fitnah. Bagaimana jika yang kita bicarakan itu sesuatu untuk mengingatkan orang lain agar tidak ikut menjadi korban dari orang yang kita bicarakan itu. Karena kita pernah tertipu, tertolimi oleh orang yang kita bicarakan itu. Apakah ini termasuk gibah? Iya itu gibah, tapi gibah yang kadang dibolehkan, kadang diwajibkan. Seperti begini, ada orang yang suka nyopet. Kita tahu, orang-orang gak tahu bahwa dia nyopet. Lalu pas ada pertemuan seperti ini, dari kejauhan orang itu kelihatan datang. Lalu kita ingatkan, awas kalau ada sifulan, hati-hati dompet. Disebut sifulan, Itu gibah bukan? Iya, gibah. Apakah dibolehkan? Bukan hanya dibolehkan tapi diwajibkan. Untuk apa? Untuk menghindari terjadinya tindak kejahatan. Kalau enggak nanti banyak korban dompet-dompetnya pada hilang. Atau begini, seseorang doyan pinjam uang kepada kita. Tapi nggak pernah bayar. Walaupun dia punya uang, pas ditagih, wah untuk ini untuk itu susah gitu ya. Kadang-kadang pura-pura lupa ya. Tiga, empat, lima tahun kemudian datang lagi. Saya kesulitan uang pinjam nanti kembalikan dengan yang dulu. Oh ternyata masih ingat. Padahal <laughs> dulu punya hutang. Tapi nggak pernah bayar juga. Ke setiap orang begitu, ketiga, keempat, ke sepuluh orang. Nah, udah jadi adat kakurung ku iga. Lalu kita ingatkan, kalau ada si fulan pinjam uang, jangan. Jangan dikasih. Itu pinjam itu peribahasa aja, intinya mah minta, nggak pernah dibayar. Boleh. Kadang-kadang wajib dan harus. Nah, menggibahi dalam rangka kemaslahatan umum ini dilakukan oleh para ulama ahli hadis. Ketika membicarakan para perawi, ketika ada rawi yang meriwayatkan sebuah hadis diteliti, oh ternyata rawi ini kaza, rawi ini pendusta, rawi ini sayyul hifadz. Rawi ini didaifkan oleh para ulama, oh, rawi ini begini-begini. Itu gibah bukan? Ya, gibah. Tapi dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, kemaslahatan umat ya bukan hanya dibolehkan kadang-kadang diwajibkan. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, kalau ada orang sudah tobat, tapi dia hatinya masih suka ingin mengulang perbuatannya. Apakah tobatnya masih bisa diterima dan diampuni oleh Allah? Keinginan untuk bermaksiat, apalagi maksiat yang sifatnya menyenangkan, rata-rata dimiliki oleh setiap orang. Umpama ikhwan akhwat yang soleh rajin ngaji. Dia belum laku. Lihat teman-teman sebanyak pacaran. Ingin nggak? Ada keinginan dalam hati, tapi tahu itu dosa lalu dia tahan. Sekedar keinginan tidak menjadi masalah yang tidak boleh direncanakan. Nanti kalau pas libur kan ikhwan-ikhwan pada pulang kampung, ustadznya juga umroh atau daurah lama nggak ada pengajian. Nah, saya juga mau deh pacaran kayak gitu. Direncanakan. Nah, itu nggak boleh. Jadi sekedar keinginan untuk bermaksiat tanpa ada rencana untuk melakukannya, tahu ada keinginan sebab menyenangkan itu. Tapi tahu itu dosa, enggak, saya enggak akan sampai ke apapun sampai akhir hayat saya tidak akan melakukan itu. Iya boleh. Jadi harus dibedakan antara irodah dan azam. Irodah maknanya syahwat, keinginan untuk menikmati sesuatu yang sifatnya maksiat dengan rencana untuk melakukan kemaksiatan itu. Kalau sebatas syahwat keinginan tidak apa-apa. Kalau sampai kepada ada rencana untuk melakukannya, ini yang terlarang dan haram dan bisa merusak tobat yang dilakukannya. Wallahu alam. Cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita akan sambung lagi hari Kamis yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.